له من جهة السلطان فأما الرتبتان الأولتان أعني التعريف والوعظ فلا يكثر عنهما إلا جاهل مخبط أو عالم مفرد أو مفرد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد di sini dibahas tentang perkara al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar mengajak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. sebelum kita bicara tentang hukum itu ya. kita harus tahu bahwa saja perkara amar ma'ruf dan nahi anil munkar adalah perkara besar di dalam agama. Bahkan titik berputarnya ini agama titiknya di situ di dalam amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab-kitab sucinya dan tidak mengutus para nabi dan utusannya melainkan untuk ini, untuk mengajak umat kepada kebaikan dan memperingati mereka serta melarang mereka dari kemungkaran. Sehingga perkara amar ma'ruf nahi mungkar bukan perkara kecil, bukan perkara sepele, tapi perkara yang amat sangat dahsyat di dalam agama Allah. Dan inilah yang menjadikan kita sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang ada di muka bumi ini dia. Ini sifat kita. Ini yang membuat kita mulia di atas umat-umat yang lain. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Sifatnya apa sebaik-baiknya umat ini? Allah bilang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sifatnya ini dia mengajak kepada kebenaran kebaikan melarang, memperingati daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah sehingga seluruh umat Islam sepakat bahwasanya Perkara amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah kewajiban untuk dilaksanakan. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad saw juga menyatakan demikian. Dan betapa berat tegas peringatan Allah bagi yang meninggalkan perkara amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Sehingga di sini dikutip oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad beberapa ayat dan sebenarnya dia banyak ayat-ayat yang mengajak Al-Qur'an seluruhnya dari awal sampai akhir isinya nggak lain adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kemungkaran. Itu isinya. Namun di sini dikutip tiga hal, eh, tiga ayat yang menitik beratkan tentang amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Allah berfirman wal takun minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di tengah-tengah kalian ummah. Ummah itu sekelompok manusia yang banyak ummah. Ummah, apa tugas mereka? Ada apa mereka ini ummah? Harus ada di tengah-tengah kita suatu ummah. Tugas mereka yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang muflihun, beruntung di dunia dan di akhirat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala mesti ada jumlah yang banyak daripada mereka orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman nih kita khairu ummah. Sifat mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yang tadi kita kutip. Wa tu'minuna billah. Dan ketahuilah peringatan Allah sangat tegas bagi mereka yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Bani Israel. Allah bilang, "Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa sama kanu yaf'alun. Allah bilang, sesungguhnya telah dilaknat mereka orang-orang yang kafir dari kelompok Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Allah bilang kanu eh, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena kemaksiatan mereka dan mereka telah melampaui batas. Apa sebenarnya maksiat yang mereka lakukan hingga dinyatakan mereka telah melampaui batas? Kanu la yatanahawna amungkarin fa'alu. Dahulu mereka tidak melarang kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Mereka melihat kemungkaran di hadapannya, mereka diam aja. Orang yang semacam ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menyatakan bi'sa. Eh? kanu la yatanahuna munkar fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Perbuatan yang semacam ini adalah perbuatan yang sangat buruk katanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau dia bikin maksiat selama kemaksiatan itu antara dia sama Allah dirahasiakan maka sungguh kemaksiatan itu tidak akan membawa dampak negatif kecuali hanya kepada pelakunya sendiri. Ketika maksiat hanya dilakukan nggak ada yang tahu kecuali dia si pelaku sama Allah. Itu dampak buruknya hanya menimpa si pelaku. Namun kalau kemaksiatan telah nampak di tengah-tengah manusia dilakukan secara terang-terangan maka dampak buruknya akan menimpa si pelaku dan setiap orang yang mengetahuinya dan mampu untuk merubahnya tapi dia nggak merubahnya dampak akan menimpa dia bahkan menimpa kepada sekalian manusia yang lainnya yang nggak tahu menau pun kena Allah bilang di dalam Al-Qur'an wattaqu fitnatan <coughs> la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah hati-hati berhati-hatilah kalian terhadap fitnah ujian, musibah, cobaan yang datang dari Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian aja, tapi al-bala ya'um, bala menyeluruh kalau udah datang. Nauzubillah. Makanya kita lihat yang bikin salah satu, yang kena semuanya. لا إله إلا Berapa banyak musibah yang kita lihat saat ini dan di saat-saat yang lalu. Penyebab satu orang, penyebab sekelompok kecil orang, tapi musibah bala kalau udah datang nggak pandang bulu. Kemurkaan dari Allah kalau udah datang nggak pandang bulu, semuanya kena dan entar di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wah, ini alam lagi nggak bersahabat. Yang menggerakkan itu alam untuk tidak bersahabat sama kita siapa? Begitu aja. Kemarin-kemarin bersahabat, kenapa sekarang nggak bersahabat? Apa sebab? Kenapa? Siapa yang bikin dia jadi begitu? Allah, kenapa Allah bikin begitu bakal kita? Pasti ada sesuatu yang kita perbuat. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikuhum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un." Terjadi kehancuran di lautan, di daratan. Itu sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas adalah ulah tangan si manusia itu sendiri. Dan ini semua kehancuran Allah wujudkan. Allah perlihatkan bakal kita sehingga mereka liudi gohum ba'dalladhi amilu agar mereka mencicipi merasakan hasil buah tangan perbuatan mereka sendiri. Siapa tahu masih ada yang bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala la'allahum yarji'un kata Allah La ilaha illallah. Ini beberapa ayat yang menyatakan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Ahadis sangat banyak sekali. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu daripada ini semua. لا إله إلا Terus biar kita tahu satu hal yang penting. Kita setiap individu muslim ketika kita menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ikrar keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak tuh artinya apa ketika kita menyatakan kalimat asyhadu? Kalau bahasa Indonesianya saya bersaksi. Tapi kalau ente telaah, ente belajar bahasa Arab, ente telaah, kalimat asyhadu syahada, kesaksian. Apa itu artinya? Kalimat asyhadu artinya adalah a'lamu. Wa atayaggan. Wa atagidu. Wa u'allim ghairi au wa ubayyin ghairi anna annahu la ilaha illallah Artinya itu asyhadu a'lamu. Aku mengetahui wa atayaggad dan aku meyakini wa atagid dan aku menganut percaya menganut udah nggak bisa diroba-roba lagi wa ubayyin li ghairi dan aku tertuntut untuk menyampaikannya kepada orang lain hadza arti asyhadu ini dia diartikan dengan bahasa Indonesia aku bersaksi Sebenarnya kurang lebih artinya sama. Orang ketika bersaksi apa? Bersaksi artinya saya mengetahui. Pertama, dia nggak bakal bisa bersaksi kalau dia nggak tahu. Dia mengetahui. Dan dia yakin atas apa yang dia saksikan. Dan dia ber menganut betul keyakinan ini. Terus kalimat aku bersaksi itu artinya dan aku menyampaikannya kepada orang lain. Ini kesaksian yang harus didengar oleh orang lain. Yang harus disampaikan oleh orang lain. Ini kalimat aku bersaksi. Ashadu. An la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Enggak ada yang berhak seseorang menghambakan dirinya. Apa artinya menghambakan dirinya? Menghambakan dirinya makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang berhak untuk dijadikan ma'bud, sembahan. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah, untuk kita menghambakan diri kita kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak arti penghambaan itu apa? Ente lihat di medan perang. Ini contoh. Dua pihak yang bertikai. Bertempur, salah satunya kalah. Ketika dia kalah, apa yang dilakukan? Dia menyerah. Dan jadi budak. Apa artinya menyerah? Udah dia udah nyerah deh udah pasrah. Pas pasrah sama atasannya. Mau diapain aja udah nurut. Jadi budak. Nurut. Disuruh ini, enggak nurut. Enggak boleh begini, enggak nurut. Kenapa dia enggak berontak? Sebab dia lemah. Dia butuh kepada atasannya. Dia hina. Ini arti penghambaan. Cuman entu kepada manusia, kalau ini penghambaan kepada Allah. Seseorang ketika menyatakan nggak ada yang berhak untuk disembah. nggak ada eh, siapapun yang berhak untuk saya menghambakan diri saya kepadanya kecuali Allah. Apa maksudnya? Udah saya pasrah sama Allah. Apa Allah suruh sama saya, saya nurut. Apa Allah larang saya, saya nurut. Udah saya pasrah. Kenapa saya begini? Karena saya fakir kepada Allah. Saya lemah, saya butuh kepada Allah. Saya nyerah, saya nggak bisa berbuat apapun. Semuanya di tangan Allah. Ini arti penghambaan kepada Allah. Dan gak ada yang berhak mendapatkan sikap dari kita semacam ini kecuali hanya Allah. Jelas. Hada kalimat la ilaha illallah. Gak ada yang berhak. Eh, gak ada tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak mendapatkan sikap dari kita semacam ini kecuali Allah. Allah dan nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kesaksian ini kita tahu betul ketika kita menyatakannya. Kita yakin, kita beriktikad dan kita menyampaikannya kepada orang lain. Jelas gak nih? Tentang kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang yang saya mau tanya. Kita tiap saat mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam salat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang saya mau tanya dengan pengertian yang semacam ini Bagaimana ketika kita mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah di dalam salat kita? Apakah hanya sekedar ucapan lisan yang berlalu begitu aja? Terus orang ketika menyatakan ikrar semacam ini ada konsekuensinya. Orang berikrar, berjanji, janji setia, ya, untuk membela negara, jadi tentara, membela ini negara. Artinya apa? Dia berjanji semacam itu udah terikat selama-lamanya. Sebagai pembela negara, sebagai tentara yang membela ini negara, konsekuensinya apa? Berjuang membela ini negara. Apapun taruhannya nyawa walaupun taruhannya. Ketika orang berikrar, saya menghambakan diri saya kepada Allah, apa konsekuensinya? Buktikan itu. Penghambaan kita kepada Allah, tunduknya kita kepada Allah, dan buktikan tugas kita untuk menyampaikan ini kepada orang lain sebagaimana kita menyatakan asyhadu. Baik. Kita selalu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana dengan pengertian yang ini? Masih jauh banget ya. Masih jauh banget. Harap ya mudah-mudahan Allah deketin kita. Cuman orang makanya Nabi ditanya, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa sih yang paling beruntung kelak di hari kiamat dengan syafaatmu? Apa jawab Nabi? Yang paling beruntung as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang menyatakan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah. Seperti tadi pengertiannya. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wama ikhlas wah. Ikhlas dari dalam hatinya yang paling dalam, dia faham betul maksudnya. Rasul eh, sahabat nanya, tanda keikhlasannya, ketulusannya itu apa? An yuhji an tuhjizahu an Ini kalimat kesaksiannya, kesaksian dia ketika menyatakan tiada Tuhan selain Allah akan membentengi dia, mengekang dia dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang itulah pengertian dari la ilaha illallah. Ente berikrar udah hamba sama Allah, bagaimana bisa maksiat? Artinya kalau kita bikin maksiat, kita nggak jalan kewajiban kita, kita melanggar ikrarnya kita. Dan ketika kita nggak menyampaikan kepada orang lain, maka sungguh kita mengingkar, mengingkari kesaksian kita, ikrarnya kita, kita nggak jalanin benar. Nah, Demikian pula halnya ketika seseorang menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mengetahui, meyakini. Dan a'taqid, a'taqid percaya betul. Beriktikad. Yang enggak bisa digoyahkan. Wa ubayyin li ghairi dan aku akan menjelaskannya kepada orang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa arti kata utusan Allah? Diutus oleh Allah bakal kita. Terus cuman kesaksian begitu aja, nggak ada konsekuensinya. Kita kalau udah percaya Allah Tuhan kita, terus kita tahu Nabi Muhammad utusan Allah, diutus oleh Allah. Ngapain Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Ya bawa aturan. Aturan agar bagaimana kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah. Ikutin tuh aturan. Ada ikrarnya kita. Dan inilah Islam. Kalau orang sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk dalam agama Islam. Apa arti Islam? Apa arti Islam yang sesungguhnya? Al-istislam wal ingiyad. Itu kalimat Islam, itu dia artinya. Islam adalah berserah diri, pasrah sama Allah udah. Tahu artinya Islam apa? yang selalu kita baca dalam salat kita. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan. Terus apa itu arti Islam nih dia? Wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard. Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ni Islam apa Islam ya Allah aku menghadapkan wajahku dadaku keseluruhanku kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Hanifah muslimah dalam keadaan muslim penyerahan diri yang mutlak kepada Allah. Berserah kepada Allah. Nyerah udah. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang musyrik. Apa artinya musyrik? Yang men menjadikan sembahan yang lain selain Allah. Sembahan lain selain Allah nggak harus berhala. nggak harus salib atau apapun. Sembahan lain bisa jadi nafsunya kita. Ambisinya kita. Berapa banyak orang yang menyembah hartanya? Berapa banyak orang yang saat ini menyembah kedudukan? Berapa banyak orang yang menyembah manusia, dia sholat, dia ibadah. Untuk siapa? Untuk dilihat orang. Apa artinya kalau bukan ya menyerahkan dirinya kepada selain Allah? La ilaha illallah. Hada Islam. Ini ikrar. Kenapa diulang-ulang terus dalam sholat kita? Biar kita betul-betul tahu, meresap di hati. Cuman nggak bakal meresap kalau cuman lewat begitu aja kita baca. Fahamin betul, renungin betul. Ini penghambaan sesungguhnya kepada Allah secara mutlak. Terus inna salati, sesungguhnya salatku. Ini salat. wanusuki seluruh macam ibadahku. Enggak cukup sampai di situ. Wa mahyaya, hidupku seluruhnya dari awal sampai akhir. Enggak cukup sampai situ. Wa mati dan wafatku, kematianku pun. Untuk apa? lillahi rabbil alamin untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, nggak ada lagi. Bukan bakal selain Allah siapapun itu, apapun itu. Ini hanya untuk Allah semata, nggak ada yang syarik di situ, nggak ada yang sekutu di situ yang ikut masuk ke bagian daripada hidupku, wafatku, apa ya, nusukku, ibadahku dan sholatku hanya untuk Allah, bukan untuk apapun siapapun selain Allah. Dan inilah aku diperintahkan begini. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah orang yang muslim yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Ada Islam. Ada Islam. Ada Islam. Nah kita mesti tanya, udah sampai di mana keislaman kita? Udah sampai di mana? Semua orang punya pemahaman tentang Islam. Tapi apakah pemahaman dia tentang Islam? Islam yang dia fahami adalah Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad? Atau cuma sekedar Islam yang dia fahamin yang belum tentu buka, eh, punyanya Nabi Muhammad? Faham omongan saya kemana? Ini agak dalam sedikit, tapi perlu kita perhatikan. Berapa banyak manusia ngajak kepada Islam, Islam. Tapi ternyata Islam yang dia ajak orang kepadanya bukan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dia memahami sesuatu yang indah, yang bagus, yang dia kira itu adalah Islam. Tapi ternyata Islam yang dibawa Nabi Muhammad bukan itu, lain lagi. Kebanyakan orang yang menyerukan kepada Islam ya seperti itu. Makanya Islam si ini sama si Islam si itu beda. Kenapa? Sebab semua mengajak manusia kepada Islam yang dia fahamin, bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas apa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apa sih Islam sesungguhnya? Itu dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. tu wajhi lillahi fatara samawati Hadal Islam. Hadahil Islam. Bukan pemikiran ini, bukan pemikiran itu, bukan pola berpikir ini, bukan pola berpikir itu. Buang semua itu. Apa itu Islam? Ini dia. tu, wajhi lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana musyrikin wa ma ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hadal Islam. Ini Islam, ini Islam, ini Islam. Ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Penghambaan secara mutlak kepada Allah. Dan itulah arti kalimat Islam menyerahkan diri, penghambaan diri secara mutlak kepada Allah. Ada Islam. Bukan garis keras, bukan garis lemah. Enggak ini, enggak yang itu. Bukan madhab, bukan pemikiran, bukan bukan aliran. Bukan itu Islam. Islam ini dia penghambaan secara mutlak kepada Allah. Nah, kepada ini kita diperintahkan untuk mengajak manusia. Bukan kepada cara berfikirnya kita. Bukan kepada Islam yang kita fahamin. Yang kagak tahu dari mana pemahamannya. Benar apa enggak. Bukan kepada aliran, bukan kepada madhab, bukan kepada pola pikir. Tapi kepada Islam yang semacam ini kita diperintahkan untuk mengajak manusia. Ketika kita menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, saya mengetahui, saya meyakini, saya beriktikad dan saya di, apa namanya? berikrar untuk menyampaikan kesaksian ini kepada orang lain. Mengajak orang untuk menghambakan dirinya kepada Allah semata. Hadal Islam wa hadal amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ini dia, nggak lebih dari itu. Kalau kita tahu ini, maka satu hal akan lahir suatu kesimpulan dari ini yang kita bahas semua, setiap individu muslim setelah dia menyatakan ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah maka dia tertuntut untuk mengajak manusia kepada Islam Sebab pernyataan kesaksian dia ketika menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah masuk di dalamnya itu pernyataan kesaksian ikrar untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi setiap individu kita, setiap individu muslim hukumnya wajib menyampaikan agama Allah kepada orang lain. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir umurnya ketika berkumpul seluruh sahabat-sahabatnya di Haji Wada, beliau menyatakan falyubalik asyahid min ghaib. Yang menyaksikan sampaikan kepada yang nggak menyaksikan. Setiap individu di antara kita punya tanggung jawab besar ini dan akan diminta pertanggungjawaban tersebut oleh Allah di hari kiamat. Ini Islam. Dan ini tanggung jawab. Sehingga amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar enggak hanya sebatas tugasnya para ulama, tapi tugas setiap individu muslim. Saya bilang amar bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar dengan arti yang tadi saya sebutkan, mengajak manusia kepada penghambaan kepada Allah. Itu tugas setiap umat Islam setiap individu daripada umat Islam sebab itulah bagian dari kesaksiannya dia ketika menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan hanya tugas ulama dan kita harus bedakan mengajak kepada Islam ya berbeda dengan menyatakan hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama itu tugasnya ulama tapi mengajak manusia untuk tunduk kepada hukum-hukum agama, mengajak manusia untuk menghambakan diri kepada Allah, itu adalah tanggung jawab setiap individu muslim. Baik dia seorang yang mengerti agama atau nggak ngerti agama, orang awam, orang bukan awam, orang alim, dia punya tanggung jawab mengajak kepada penghambaan kepada Allah. Adapun urusan hukum-hukum syariat itu tugasnya ulama, bukan tugasnya orang awam. Saya kira jelas. Jelas gak kan nih kira-kira? Taib. La ilaha illallah. Kalau kita udah tahu nih, insya Allah bakal kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan metode. Dengan metode. Namun inti semua daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar ini dia. Mengajak manusia kepada penghambaan kepada Allah. Ada intinya. Mengajak manusia kepada penghambaan kepada Allah. Dan tugas ini objeknya nggak hanya orang Islam. Objeknya Nggak hanya orang Islam, termaksud orang-orang Muslim. Bahkan tidak terbatas kepada orang Islam ataupun non-Muslim. Bahkan lebih dari itu semua, objeknya adalah diri kita sendiri. Makanya Allah ingetin di dalam Al-Quran. Atakmurunan nasa bil watanhauna... wa atakmurunan nasa, eh? wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab," katanya Allah. ايش قال في الآية ها سورة الصفات علي الآية Allah ngelarang kita negor kita ngasih peringatan tegas bakal kita Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan terus kalian lupa sama diri kalian? Mengajak orang untuk menghambakan diri kepada Allah. Objeknya nggak hanya orang Islam doang. Objeknya nggak hanya orang non Muslim aja. Tapi termasuk diri kita wajib kita ajak untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Tanpa terkecuali. Di sini orang banyak lupa, cuman bisa ngajak orang lain, tapi dia nggak bisa ngajak dirinya. Dan terus terang, dorongan yang mendorong dia untuk mengajak orang lain sedangkan dia nggak mampu mengajak dirinya, dorongannya datangnya bukan dari ketulusannya kepada Allah tapi dari hawa nafsunya. Dorongan yang mendorong dia untuk semacam itu adalah materi duniawiyah. La ilaha illallah Mudah-mudahan ini pembahasan bisa difahamin ya. Agak dalam tapi terus terang ini penting. Dalam pertemuan kita dulu di daurah yang kita adakan untuk asatida ini yang kita bahas kepada mereka. Sebab kalau kita udah fahamin betul nih, yang lain-lainnya nih yang jadi permasalahan umat hadis yang sering dibawa man ra'a kumungkar nggak bakal ada masalah lagi bakal kita kesalahpahaman terhadap itu hadis karena akarnya kita nggak memahami apa arti kata mengajak manusia kepada Islam. La ilaha illallah Saya ulangin lagi. Mengajak kepada penghambaan kepada Allah. Tujuannya yang diajak, objeknya bukan hanya orang Islam aja. Termaksud orang-orang non-muslim, bahkan termaksud yang paling penting adalah diri kita sendiri. Makanya Allah ingetin, kasih peringatan bakal kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taguluna ma la taf'alun kabura magtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Eh orang-orang beriman. Kenapa? Kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak jalankan. Cuman bisa bicara tapi nggak baik nggak nggak mau menjalankannya. Hal yang semacam ini amat besar kemurkaan Allah terhadap orang yang berbuat semacam ini. Tujuan utamanya apa? Mengajak manusia kepada penghambaan secara mutlak kepada Allah. Kita akan bahas sedikit. Insya Allah lebih dalamnya lagi dalam pertemuan yang akan datang tentang metode dakwah. Sebelum biqaddin nazar. Jangan kita pandang dulu hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Entar dulu tuh. Anggap kita enggak pernah tuh tahu tuh, tuh hadis. Anda mau tanya, Orang yang punya akal sehat Orang yang berperi kemanusiaan Punya hati bersih Kalau ngeliat orang bikin gak benar Ente lihat temen ente bikin gak benar Gak usah temen deh Anak ente bikin gak benar Ente ngeliat itu Pertama kali ini anak bikin begitu Kedua kali, ketiga kali Ente lihat anak ente bikin satu hal yang gak benar. Apa yang bakal ente lakukan? Apa yang bakal ente lakukan? Yang bakal ente lakukan pertama bilang sama anak ente nak jangan bikin itu. Itu gak bagus. Sebab ente tahu dia kagak tahu kalau itu gak bagus. Yang pertama ente lakukan adalah memberitahukan ya, Ini nggak bagus, jangan dibikin. Iya kan? Nggak ada orang ngelihat anaknya bikin salah main gampar begitu. Itu metode yang sangat sangat sangat salah. Anaknya kagak tahu kalau itu perkara-perkara yang nggak betul. Tahu-tahu bapaknya datang main gampar aja, nggak boleh. Tapi dikasih tahu sama anak, nak jangan bikin begitu, itu nggak bagus. Iya kan? Ada yang benar begitu kan? Sampaiin dulu kepada nih anak kasih tahu nih enggak, Bah? Enggak betul. Taib. Masih dikerjain. Dikasih tahu lagi diingetin, siapa tahu lu lupa. Namanya manusia. Kelihatan tanda-tanda nih anak bukan lupa tapi emang udah kecanduan. Apa yang bakal kita lakukan? Karena kita sayang sama anak kita ya, bukan karena benci. Kita marahin tuh anak. Dengan ucapan tegas. Gak main gampar. Gak main mukul. Kita marahin. Berasa nih anak dimarahin, ditinggalin. Itu perbuatan yang buruk. Masih dilakukan lagi. Kita omelin lah lagi. Ini kan metode yang benar begitu, nggak main gampang. Baik. Masih dilakukan lagi. Nah, ini udah nggak kena di omeli nama kata-kata. Baru dipukul kalau memang harus dipukul. Tapi juga metode yang lebih baik nggak main langsung pukul, cubit dulu. Sampai tahu dengan cubitan, dengar kata, nggak perlu kita bu, pukul. Nggak dengar kata dengan cubitan, baru pukul. Seperti itu metodenya kan. Intinya apa? Intinya bukan melampiaskan amarah dan emosi kita, enggak. Tapi intinya adalah kasih sayang kita terhadap anak kita dan mengharap anak kita tuh di jalan yang ben benar jadi baik, nggak melakukan sesuatu yang nggak betul tersebut. Itu intinya. Begitu dia udah balik ke jalan yang benar, waduh, kita senang, kita puji, kita bangga. Itu intinya. Itu metode yang benar. Iya kan? Itu metode yang benar. Anda tanya di sini, kalau ada yang nggak setuju bilang, bilang sama Anda metode semacam ini metode yang salah, Habib. Mustinya kalau ngelihat kita ngelihat anak kita bikin salah, gampar dulu, baru kasih tahu. Itu kali yang benar. Hah? Gampar dulu. Baru kasih tahu. Gitu benar? Lah. Tapi yang benar apa? Kasih tahu dulu. Pelan-pelan nasehatin. Terus baru dengar-dengar kata, baru dimarahin, baru dicubit, baru dipukul. Kan begitu bertahap bukan main gampar baru kasih tahu. Enggak benar begitu. Itu bukan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu metode yang benar bagaimana, metode yang salah bagaimana, kita bingung. Kok ada hadis yang menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbih. Wa dzalika adzaful iman. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran hendaknya dia apa namanya? Dia rubah dengan tangannya. Dia nggak bisa dengan tangan, baru dengan mulut. Nggak bisa dengan mulut, baru dengan hatinya. Kok terbalik? Berlawanan. Berlawanan. Ini hadis kok begini? Tadi kan kita udah setuju semuanya. Ya kita setuju semuanya metode yang benar ngasih tahu dulu. Abis ngasih tahu, ya eh, ditegesin dikit nggak bisa ditegesin baru dipukul. Tapi kok ini hadis kebalik. Keras dulu, baru dengan ucapan, baru dengan hati. Kok begitu? Nyambung nggak mana nih permasalahannya? Anak kasih tahu jawabannya bakal ente. Mau kasih tahu sekarang apa pertemuan depan? Ah, sekarang. Masih nyambung nggak nih otak? Taib, masih nyambung kirain tanggung. Taib. Masalahnya bukan di hadis. Masalahnya kita selama ini paham tuh hadis salah. Ya maaf Pak, ngomong apa adanya. Kita dibangun pola berpikir kita untuk memahami ini hadis. Kalimat taghyir artinya tumpas habis. Fal yughayyirhu artinya berantas habis. Itu yang kita pahamin kan? Pecahin ancurin atau dengan kekerasan. Itu yang yang dibangun oleh eh, di, di, di, di, di, di dalam pola pikir kita. Padahal hakikatnya arti kata fal yughayyirhu biyadih bukan semacam itu. Nyambung inti permasalahannya mana? Itu pendekatan ya. Entar dulu, anda jelasin Habib masalahnya. Kita faham arti kata fal yughayyirhu dengan tangan artinya hendaknya kita rubah dengan tangan artinya dengan dengan keras dengan tegas Anda mau tanya sama ente ini kan yang kita pahamin selama itu begitu Anda tanya dari kata-katanya kalimat fal yughayyirhu biyadi hendaknya merubahnya dengan tangannya di sini ada gak kalau kita betul-betul pahamin nih bahasa ya dengan benar buang pola berpikirnya eh, pola pikirnya kita yang selama ini ada di benak kita Ketika kita dengar itu kata-kata, fal yugayir hubiyadi hendaknya dia robah dengan tangannya. Ada gak di situ arti eh, eh, kalimat itu mengandung arti kekerasan? Ada gak Anda tanya? Robah dengan ta tangan. Saya tanya, ada gak kalimat robahlah dengan tanganmu, dengan tangannya? Ada gak di dalam kalimat ini makna, eh, mengandung arti kekerasan? Ada gak? Dari mana kita bisa berpikir selama ini bahwasanya tuh kalimat dengan tegas, dengan kekerasan? Dari mana datangnya? Sedangkan hadis sama sekali tidak mengandung arti kekerasan. Tahu kenapa? Dari awal kan jelas kita fahamnya kepada ini hadis bukan sesuai apa yang dinyatakan sama Nabi Muhammad saw. Ada di sini masuk ke dalam pemahaman kita yang bukan dari hadis. Sehingga timbullah masalah-masalah. Sama sekali itu hadis nggak pernah menyatakan, nggak pernah mengandung arti kekerasan. Sama sekali. Sama sekali. Terus satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalimat fal yughayyirhu. Tahu artinya taghyir, diambil dari kata ghayyara yughayyir, taghyir. Nabi bilangnya fal yughayyirhu barang siapa di antara kalian yang melihat bukan mencari-cari ya. Bukan mencari-cari ke kejahatan orang. Tapi nampak di depan mata kalian. Nabi bilang begitu nampak di depan mata kalian suatu kemungkaran. Bukan kemungkaran yang kalian cari-cari. Kita nyari-nyari kemungkaran yang tersembunyi dari orang lain, hukumnya haram, haram, haram. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba Allahu auratahu wa man tatabba Allahu auratah fadahahu walau fi jawfi baitih. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang, kesalahan orang, maka Allah yang akan mencari-cari kejelekan itu di ini orang di si, pelak, di si penjahat nih yang tukang nyari-nyari kejelekan orang lain. Orang kalau dicari-cari kejelekannya oleh Allah bakal dipermalukan oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Wala tajassasu katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian memata-matai orang lain. Enggak boleh. Hadis menyatakan man ra'ah, barang siapa yang melihat ada kemungkaran terlihat depan matanya. Nah, ini sekarang kita bicara. Apa yang harus dilakukan? Nabi bilang fal yughayyirhu biade Hendaknya dia merubah dengan tah, tangannya. Kalimat taghyir. Tahu gak artinya taghyir apa? At-taghyir adalah tahwilu syai'in min hal ila halin akhar. Mengubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ada arti taghyir merubah sesuatu dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lah yang lain. Itu arti tagir semacam itu. Nabi enggak bilang fal yuzil hubiyadeh. Nabi enggak pernah bilang di dalam hadisnya man ra'a minkum munkaran fal yuzil hubiyadeh. Barang siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran hendaknya yuzil dari kata izalah. Izalah tuh eh, apa? mencabut Izalah apa sih namanya? Mangkas dengan tangannya. Kalimat izalah mangkas itu mengandung arti kekerasan, tapi Nabi nggak bilang begitu. nggak ada kata izalah, tapi Nabi menggunakan kata fal yughayyirhu, taghyir. Dia merubah sesuatu tersebut dari keadaan tertentu kepada keadaan yang lain. Kemungkaran itu keadaannya. Tugas dia merubah tuh sesuatu dari keadaan munkar kepada keadaan yang bukan munkar yaitu keadaan yang diridhai oleh Allah untuk merubah dengan tangannya ya kan artinya dengan segala kemampuan yang bisa dia lakukan itu yang pertama harus dilakukan ente lihat ada munkar ente harus mencurahkan segala kemampuan untuk merubah nih keadaan munkar supaya bagaimana caranya nggak jadi munkar lagi bukan pangkas. Nabi nggak nyuruh kita main pangkas begitu, tapi nyuruh kita ngerobah. Ini mabok, gamparin tuh orang mabok, pecahin. Oh selesai, udah, gue udah, udah, udah, ngeberantas minuman keras. Besok ente masuk bui, dia dilindungi nama pemerintah. Berubah gak tuh keadaan? Saya tanya, berubah gak tuh keadaan kemungkaran? Kagak. Enggak berubah. Berarti ente enggak menjalankan taghyir. Yang ente jalankan pola pikirnya ente yaitu izalah, mencabut. Taghyir. Apa yang mesti dilakukan? Curahkan segala kemampuan kita untuk merubahnya dari kemungkaran jadi ketaatan. Merubah dari kemungkaran dengan ketaatan dengan segala yang bisa kita lakukan. Gak harus dengan kekerasan, gak ada di sini arti mengandung arti kekerasan Gak ada. Dan merubahnya dengan apapun, nasihat, Sampaikan lewat sini, lewat situ, bimbing, tarik ini itu, macam-macam. Iya kan? Ente udah curahin segala kemampuan. Ini orang tetap nggak berubah. Sampai ente udah nyerah. Hah? Nyerah. Ini tangan nih untuk merubah udah kagak bisa. Udah nggak mampu lagi. Bagaimana ngerubahnya? Ini tetap kemungkaran-kemungkaran. Nabi bilang, ya udah kalau ente nggak bisa itu dengan ucapan deh, Jangan berhenti sampai di situ. Ente udah nyerah dengan perbuatan nggak bisa, terus udah tinggalin deh. Jangan. Tetap laksanakan walaupun hanya dengan peringatan ucapan. Ucapan pun nggak bawa perubahan. Ati ingkarin. Jangan udah, ini udah dikasih tahu nggak nggak nggak dengar kata ya udah biarin deh. Enggak, Nabi enggak mau kita sampai di situ. Tapi Nabi lu hati-hati kita jangan merasa apa namanya cukup sampai di situ, terus curahkan. Enggak bisa dengan perbuatan kita, enggak bisa dengan ucapan. Yang jelas hati ini masih tetap ada kemauan untuk usaha. Itu minimal. Jelas pengertian hadisnya. Anda tanya, pengertian yang saya jelaskan semacam ini, ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Tolak belakang nggak sama metode yang barusan tentang anak kecil tuh? Berseberangan nggak? Sama sekali kagak. Jelas nggak sekarang pengertiannya apa? Jelas nggak kira-kira pengertiannya? Kalau kita artikan tergir dengan pengertiannya yang benar. Ini yang harus kita pahamin. Mudah-mudahan saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Jelas nggak tuh kira-kira? Hah? Perlu diulang lagi ya? Insya Allah dalam pertemuan itu. Kedekatan dan kelembutan. Sesabar. Artinya inti. Anda pernah praktekin. Bisa berhasil. Bisa, bisa. Kalau kita merubah. Enggak, bukan begitu yang Allah mau dari kita kita, kita curahkan segala perhatian, eh, perhatian kita, kemampuan kita, hingga tidak menjadi mungkar lagi. Minuman keras, itu penjahatnya. Dia mengkoordinasi semuanya. Nabi nggak nyuruh begitu. Nabi sekarang nuntut ente. Ngerobah tuh orang, lingkungan itu orang, dari kemungkaran minuman keras, supaya dia jadi orang baik, jadi orang takwa. Ada yang lebih mau dari ente supaya dia menghambakan dirinya sama Allah. Coba bagaimana caranya? Keluarkan semua kemampuan untuk itu. Apa yang bakal kita lakukan? Buang metode lama nih kemampuan kita. Sampai berhasil. Gak berhasil juga udah nyerah beb. Udah lewat sini, lewat situ kagak bisa. Udah deh, anda mau tinggalin aja, biarin dia mau bikin maksiat. Enggak boleh, kata Nabi, jangan. Ente udah nggak mampu dengan perbuatan, dengan perhatian, dengan tangan udah nggak mampu. Sekarang baru lisan. Jadi kemampuannya ente cuma bisa di lisan doang. Ya udah lisan. Sampaiin ke dia. Ingat sampaiin, nggak boleh. Tetap nih gerah di hati. Itu sifatnya orang mukmin. Orang yang hatinya masih ada gerah, ngelihat kemungkaran, setiap kali dia dapetin celah untuk merubah, dia bakal merubah. Itu yang Nabi mau. Saya kira jelas ini hadis. Ini yang semacam ini yang mesti kita pahami ini hadis. Ini pengertiannya. At-taghyir ini dia artinya. Fal yughayyirhu yadihi. Fa illam yastati' fa lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Sama Allah. Dikasih tugas begini nih taghyir dengan tangan kita dengan kemampuan nggak bisa baru dengan ucapan kita. Kemampuan kita. Ini kita diperintahin sama Allah nih. Kita nggak diperintahin sama Allah untuk ciptain hidayat di hatinya orang. Hidayat di tangan Allah. Sehingga kalaupun kita lihat kita dikasih tahu sama Allah, eh lo tahu si fulan itu orang neraka udah nggak bakal dapat hidayat. Ya, Allah ngasih tahu kita baik melalui nabinya, baik melalui apa malaikatnya bilang sama kita tuh malaikat Allah kasih tahu ente nih si fulan udah orang neraka nggak bakal dapat hidayat. Biar ente tahu, ente tetap wajib mengaji. Walaupun ente udah tahu, ini nggak bakal dapat hidayat, Allah udah kasih tahu. Itu urusannya Allah, urusannya ente ngajak. Urusannya ente ngajak. Karena itu, ya, kita ngajak orang kepada Islam, penghambaan kepada Allah, itu bagian dari ibadah dan perlu kesabaran besar. Kesabaran bukan terhadap tuh orang, kesabaran kita di dalam menjalankan ini tugas yang Allah tugaskan kepada kita. Ini bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan sama kita. Ente puasa dari pagi sampai malam itu bisa sabar. Begitu juga jalan ini metode yang Allah aturin, ya harus kita jalanin dengan kesabaran tantangan apapun yang kita hadapin. Puasa dari pagi kita lihat orang pada makan enak banget depan mata kita, tetap ente mesti puasa. Ya? Sahabat, tah. Demikian pula ketika mengajak orang. Tantangannya banyak, tugasnya itu ngejalanin nih metode. Itu aja. Hidayat di tangan Allah. Tugasnya ente mesti ada di dalam hati kecintaan, kasih sayang. Ente lihat Habib Ali Kuita Bagaimana metode dakwahnya? Ngajak orang tujuannya bagaimana tuh merubah? dari kemungkaran jadi bah, jadi baik. Itu metodenya dengan kelembutan, dengan kesabaran. Ya, kadang dia udah capek datang orang Habib. Sono bikin maulid minta Habib datang. Nggih, datang. Kenapa ngelihat di situ adalah sarana untuk mengajak manusia kepada Allah. Inilah bentuk penghambaan diri kepada Allah. Ini tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk dia jalankan. Coba kalau kita ntar dah, gue mau tidur dulu, gue capek. Dirangkul oleh beliau Habib Ali Al-Habsyi. Semua kalangan. Yang muslim, yang non-muslim. Kenapa? Berharap agar masuk. La ilaha illallah. Ya berat, sabar. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira bisa difahamin. Insya Allah pertemuan kita yang akan datang kita ulang lagi nih pembahasan. Jadi betul-betul mantap pemahamannya. Nah, sabar, sabar. Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan. Ya Allah bertaufik hatta nufik. Mudah-mudahan Allah pimpin kita ke jalan yang diridai oleh Allah, dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah. Ya Allah, jamil ahwalana wa rahmalatam تمتحنا الله الله يا الله الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا يا العين أهل بيت النبي أهل الوفا واليقينا هم هم للكيسا يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله لنا وارحم ولا تمتحنا Anda juga ngajar Masya Allah bisa ini. Kalau dari awal pakai kekerasan tarik tuh anting sampai robek tuh kuping kagak kabur. Lihat orang pakai anting di kupingnya laki. Pintas kagak ada jalan pintas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah berkabul tamam kulli sulus laishan tahir batin lar wa awliya al-kawn ajma'in.